Drama singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Kemudian untuk kegiatan tanggal 10 Dhul Hijjah setelah mabid di Musdalifah ada empat amalan yang pelaksanaannya boleh nggak urut apa saja lempar jumroh kemudian tawaf ifadah berikutnya tahallul yang keempat menyembelih hadiu. Ini urut lebih bagus nggak urut nggak apa-apa. Sehingga tahalul dulu baru lempar jumroh baru menyembelih hadiu silahkan. Ini nggak urut nggak apa-apa. Khusus di tanggal 10 ini Nabi SAW sering dapat pertanyaan Saya sudah cukur tapi belum ini If al wala haraj If al wala haraj Silahkan lakukan lanjutkan Lanjutkan lanjutkan gitu ya Nggak jadi masalah If al wala haraj Silahkan lakukan nggak jadi masalah Jadi tidak urut nggak apa-apa Wallahu alam Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.